salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Banu Quraidah beliau memberi pesan yang kaitannya dengan pelaksanaan suratul asr. Beliau mengatakan jangan sekali-kali salah seorang kalian melaksanakan solat kecuali di Banu Quraidah. La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian solat asar kecuali di Banu Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat. Dan di pertengahan perjalanan waktu asar telah masuk. Yang diperkirakan apabila mereka menunda pelaksanaan salatul asar tiba di Banu Quraidah dalam keadaan waktu salat al-asr telah keluar. Maka ini yang kemudian menjadi perselisihan di kalangan para sahabat antara mereka yang memahami perintah dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengharuskan melaksanakan salat pada waktunya. Dan ini yang mereka ketahui. Dan ini merupakan azimah. Lalu Bagaimana memahami perintah Nabi Alaihissalam? Mereka mengatakan bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut beliau memaksudkan agar kita jangan memperlambat. Hendaknya kita bersegera, bersegera berangkat menuju Bandung Quraidah agar kemudian kita bisa mengerjakan sholat di sana. Namun kita telah berusaha. qadar Allah masya fa'al. Waktu asar telah masuk. Sementara mereka belum juga tiba di Banu Quraidah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan kami mengerjakan sholat pada waktunya. Dan itu yang mereka ketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ada makna yang terkandung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan oh tidak. Apa yang dikatakan Rasul itulah yang kami amalkan. Sehingga mereka benar-benar tidak mengerjakan salatul asar kecuali setelah tiba di Banu Quraidah. Memahami zahir dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kata Ibn Hazm rahimahullah taala kalau seandainya mereka tidak tiba di Banu Quraybah kecuali setelah beberapa hari niscaya mereka meninggalkan salat karena itulah perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka tidak mengerjakan salat al-asr kecuali di Banu Quraybah pada saat mereka kembali karena mereka adalah orang-orang beristihad radhiyallahu anhum dan Nabi alaihi salatu tidak mencela seorang pun dari mereka. Namun tentu ada di antara dua pendapat itu yang benar dan ada yang keliru. Tidak dikatakan setiap mujtahid itu benar. Namun setiap mujtahid memiliki andil dari istihadnya sehingga dia berhak mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mujtahid apabila dia dalam keadaan keliru maka dia tetap mendapatkan satu pahala dan Al-Hafidh Mukathir rahimahullah menerangkan bahwa mereka yang mengerjakan sholat pada waktunya merekalah yang menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sholat pada waktunya dan itu azimah dan itulah yang diperintahkan sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk memelihara as-salatul wusta as-salatul wusta adalah salatul asr mereka berpegang dengan ini dan memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan agar mereka bersegera menuju ke Banu Quraidah dan pendapat inilah yang kata beliau lebih mendekati kebenaran lebih mendekati kebenaran karena mereka melihat nas-nas dalil dari segala sisi dari sabda Nabi Alaihissalam dan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta Salat-salat yang telah ditentukan waktunya Dan perintah untuk menjaga salat al-wusta Yaitu salatul asr Kemudian beliau berkata Rahimahullah ta'ala apabila ada yang mengatakan karena takhiru salat lil jihad hina idzin jaizan bahwa mengakhirkan salat untuk berjihad pada masa itu adalah satu hal yang diperbolehkan ya sehingga difahami secara zahir jangan salat kecuali di Bani Quraidah ya tidak mengapa mengakhirkan salat karena kondisinya berjihad mengakhirkan sholat ketika itu dengan alasan berjihad diperbolehkan. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam akhara al-'asra wal maghrib yawm al-khandaq li syughul al-jihad. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam peristiwa perang Khandaq beliau mengakhirkan salatul asr dan maghrib pada perang Khandaq tersebut karena sibuknya beliau berjihad. Wa zuhur aywan, bahkan salat zuhur pun demikian. Kama jaa fi riwayati, kama jaa fi haditsin rawahu an-Nasa'i min tariqain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari dua jalur. Bagaimana dengan pendapat ini? Bahwa memang ketika itu mengakhirkan salat satu hal yang dibolehkan. Dengan alasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lambat mengerjakan salatul asr hingga memasuki waktu maghrib baru beliau mengerjakannya. Bagaimana dengan hal ini? Fal jawabu maka jawabannya kata beliau annahu bi taqdir taslim hada wa annahu lam yatrukna yawma idzin nisyanan faqad ta'assafa ala dhalik. Anggap memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri mengakhirkan salatul asar hingga beliau tidak mengerjakannya kecuali di waktu maghrib. Anggap saja bahwa beliau bahwa beliau tidak meninggalkan salatul asar ketika itu dalam keadaan lupa. Anggap artinya betul-betul beliau sengaja Beliau ingat salatul asar tapi beliau tetap akhirkan hingga memasuki waktu maghrib. Anggap Hal itu benar. Tapi bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyesali perbuatan itu? Waktu ta'assafa ala dhalik. Rasulullah menyayangkan. Rasulullah menganggap salah perbuatannya. Ya. Jadi sesuatu yang telah disesalkan menunjukkan keliru. Kalau sebuah kekeliruan yang nggak boleh diikuti. حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب radhiyallahu an di mana Rasul mengatakan ketika Umar mengatakan padanya ya Rasulullah wahai Rasulullah ma kitu usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu taghlub aku belum mengerjakan salatul asr hingga matahari hampir terbenam Faqala kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wallahi ma sallaituha." Demi Allah, saya juga belum mengerjakan salat itu. Saya belum mengerjakan salatul asr. Wa hadha musy'irun bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana nasiyan laha. Dan ini mengesankan dari ucapan Rasul ini, "Wallahi ma sallaituha." Mengesankan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lupa ketika itu. Ya, Baru diingatkan oleh Umar, oh iya, saya juga belum sholat ini. Karena sibuknya menghadapi orang-orang kafir musyrik ketika perang. Ya. Jadi zahirnya kata beliau dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai lupa mengerjakan sholatul al asr hingga mendekati waktu maghrib sehingga mereka mengerjakan sholatul al asr di waktu maghrib. Bukan sebuah kesengajaan, namun lupa. Ya. Lima, huwa fihi minasyughul karena kesibukan beliau. Karena beliau dalam keadaan sibuk. Anggaplah kalau tidak lupa itu. Kata beliau, anggap tidak lupa Nabi SAW sengaja. Tapi bukankah Rasulullah sudah menyesal? Ya. Menyesali perbuatannya, ta'assaf. Menganggap perbuatan beliau keliru. Kama jaa fi sahihain an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab sebagaimana yang disebutkan dalam as-sahihain dari Ali radhiyallahu an Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, "Syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil 'asr, mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara." Mereka telah menyibukkan kami dari mengerjakan salatul wusta yaitu salatul 'asr. Semoga Allah mengisi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Muttafaqun alaih. Ya nampak di sini kemarahan Rasulullah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas mereka walhasil anna alladhina sallu al-asra sallu al-asra fi at-tariq jama'u bainal adillah kesimpulannya bahwa mereka mengerjakan salatul asr di jalan mereka mengumpulkan dalil-dalil tidak berpegang kepada satu meninggalkan yang lain mereka mengumpulkan dalil wajibnya sholat pada waktunya, keutamaan sholat pada waktunya, wafahimul makna dan mereka pun yang memahami makna dari sabda Nabi Alaihi Wasallam Falahumul ajru marratain sehingga mereka mendapatkan pahala dua dua kali. Wal akharun hafadhu ala amrihil khas. Sedangkan pendapat yang lain mereka melihat kepada perintah Rasul secara khusus. Tidak boleh sholat kecuali di Banu Quraidah. Ini yang akhirnya jadi pegangan mereka. Falahumul ajru radhiyallahu an jami'ihim wa arbahum dan mereka pun mendapatkan pahala atas istihad mereka. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Dan yang semisal dengan ini pun uh, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa yang memiliki sikap yang benar dalam hal ini adalah mereka yang mengerjakan sholat pada waktunya karena itu azimah dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara salatul asr dan mereka memahami dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa yang dimaksud adalah bersegeralah. Ya, jangan memperlambat untuk mendatangi Banu Quraidah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki waktu salat telah masuk mereka belum tiba di Banu Quraidah. Dan salat dikerjakan pada waktunya. Ini yang mereka fahami. Dan mereka dalam hal ini mendapatkan keutamaan. Menggabungkan dalil-dalil yang datang dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sampai di sini. Masyaallah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.